Aqidah, ibadah, dakwah, muamalah, akhlak wal adab dan semua aspek kehidupan kita harus sesuai dengan manhaj yang mulia ini. Khamitina azakumullah juga perkara yang seharusnya maklum di kalangan ahlu sunnah salafiyin. Bahwasanya salafun salih dakwah salafiyah memiliki dua uslub utama yang diterapkan kedua-duanya pada orangnya masing-masing pada waktunya masing-masing. Ada uslubul lin wal hikmah. Uslub kelembutan lemah lembut al hikmah bijaksana ada uslub asyiddah wal ghilzah ada uslub tegas dan keras. Ketika dua uslub ini barakallahu fikum diamalkan pada waktunya masing-masing pada tempatnya masing-masing maka disebut dengan ar disebut dengan rifqun yang namanya rifqun itu ialah linun fi mawdi'ihi wa syiddatun fi mawdi'iha. Lembut pada waktunya, tegas pada waktunya. Itu penjelasan Sufyan bin Uyainah rahimahullah disebutkan Al-Munawi dalam kitabnya Faidul Qadir. Maka ketika Rasulullah SAW menyatakan Inna Allah rafiqun yuhibbur rifqa wa yu'ti 'ala rizqi ma la yu'ti 'ala ghairi Sesungguhnya Allah Azza wa Jal zat yang rafiq mencintai rifqa, kelembutan, kesantunan dan Allah menganugerahkan atas sikap rifq apa-apa yang tidak Allah berikan kepada sikap-sikap yang lain. Rifqun di sini maknanya seperti yang disebutkan di atas. Lembut pada waktunya, tegas pada tempatnya. Ini dua uslubnya ahlu sunnah salafiyin. Ada kalanya halus, lembut menghadapi orang-orang awam yang tidak paham agama, yang belum mengerti prinsip-prinsip agama, jatuh dalam penyimpangan kesalahan karena keawamannya, karena kejahilannya, bukan karena pemahamannya yang menyimpang. Lembut santun dalam mensikapinya, menghadapinya. Kisah Al-Arabi ketika Rasulullah SAW mensikapi arah pedalaman yang kencing di masjid. Ma'ruf sebagai contohnya. Nah, ketika Rasulullah SAW mensikapi sebagian sahabat yang bicara dalam sholatnya, ma'ruf sebagai contohnya sikap lembut, sikap halus, sikap santai waktunya dan pada orang-orangnya. Sikap tegas juga demikian ditujukan kepada orang-orang tertentu pada waktu-waktu yang tertentu. Dari dua uslub ini uslub arif ar wal wal hikmah, uslub kelembutan santun, bijak, ini mutafakun alih Perkara yang banyak disepakati oleh kaum muslimin minal mukhalifin atau minal muwafiqin. Yang sesuai dengan manhaj salaf atau yang menyelisihi manhaj salaf. Mereka mengedepankan rifkun wali, kelebutan, bijaksana dan semisalnya. Yang menjadi permasalahan barakallahu fikum ialah uslubus syiddah. Uslub tegas, tegar, memiliki hazm, tekad yang bulat, sikap yang kokoh pada waktunya. Prinsip ini khanafatina azakumullah sesungguhnya prinsip salaf dicontohkan langsung oleh Allah Azza wa Jal, oleh Rasulnya alaihi salatu wassalam, dan salafun salih. Allah subhanahu wa ta'ala ketika berbicara tentang orang-orang kafir, itu dengan bahasa-bahasa yang tegas. Allah menyatakan dalam firman-Nya, "Lu'inal ladzina kafaru min bani Israil ala lisani Dawud wa Isa Maryam." Dzalika bima 'asaw wa kanu ya'tadun. Kanu la yatanahawna 'an munkarin fa'alu. Labi sama kanu yaf'alun. Dengan bahasa lu'ina. Telah dilaknat orang-orang kafir itu dari kalangan Bani Israel melalui lesan eh, melalui lesan Dawud dan Isa bin Maryam dikarenakan mereka melampaui batas dan dikarenakan mereka berbuat kemaksiatan dan mereka melampaui batas, mereka dahulu tidak saling mengingkari kemungkaran yang mereka lakukan, sungguh sangat jelek apa yang mereka perbuat. Gas dilaknat orang-orang kafir. Disebutkan langsung penyimpangan-penyimpangannya. Ketika Allah Azza wa Jalla membicarakan tentang kaum munafikin, jika dengan bahasa-bahasa yang tegas, Innal munafiqina fi darkil asfali minan nar. Sesungguhnya kaum munafikin di kerak terbawah dari api neraka. Allah memerintahkan Rasulnya alaihi salatu wassalam bersikap tegas kepada kaum kufar dan kepada kaum munafikin. Ya ayyuhan nabiyyu jahidil kuffara wal munafiqin waghlub alaihim wa جَهَنَّمْ jahannam wa wahai nabi alaihi salatu wassalam berjihadlah kamu melawan orang-orang kafir dan munafik وَغْلُبْ alaihim dan bersikaplah tegas kepada mereka tempat yang mereka adalah jahannam dan jahannam sejelek-jelek tempat kembali tegas-tegas bahasanya barakallahu tidak ada sikap lembek sedikit Rasulullah SAW ketika membicarakan tentang kaum Khawarij, sekte pertama dalam Islam yang menyimpang, firqah balah kali pertama yang menyimpang dari sunnah Rasulnya SAW, hadisnya mutawatir, maknawi, diketahui oleh segenap ahlu sunnati wal jamaah salafiyin. Bagaimana Rasulullah SAW memiliki sikap yang tegas menghadapi mereka. Dijuluki sebagai kila punar kila punar kila punar anjing-anjing neraka, anjing-anjing neraka, anjing-anjing neraka dan semisalnya. Ma'ruf. Tegas dari sikap lembek padanya. Ketika membicarakan sekte Qadariyah, hadisnya dihasankan sebagai ulama. Menyatakan al-Qadariyah majusu hadhil ummah. Qadariyah majusinya umat ini. In maridu fala Kalau mereka sakit, jangan kamu jenguk. Wa in matu fala Kalau mereka mati, jangan diiringi jenazahnya ke kuburan. Sikap yang tegas. Salafun salih rahimahumullah taala ketika sampai kepada mereka pemaham yang meniadakan ilmu Allah yang menyatakan al-amru unuf. Allah baru tahu ketika terjadinya sesuatu. Kalau belum terjadi Allah nggak tahu. Itu mengingkari ilmu Allah. Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma langsung menyatakan sikap bara'ah berlepas diri kepada mereka semua. Sampaikan kepada mereka. kita hum kalau kamu berjumpa dengan mereka hum sampaikan berita kepada mereka bahwasanya Abdullah bin Umar bariun minhum barok dari mereka wahum bura'u minni mereka barok dari aku sungguh demi Allah kalau seandainya mereka memiliki satu gunung Uhud emas mereka infakkan tidak akan diterima oleh Allah hingga mereka beriman dengan takdir sikap yang begitu tegas begitu lugas yang dimunculkan oleh salafun Salih ketika yang dihadapi itu adalah orang-orang yang layak disikapi tegas dari kalangan orang-orang kafir al-yahud wa nasara kaum musyrikin juga dari kalangan kaum munafikin orang-orang munafik dari kalangan ashabul ahwa'i wal bid'ah dari kalangan firqah-firqah yang sesat Bahkan khanafitina azakumullah sikap yang tegas ini tidak hanya ditujukan kepada orang-orang yang dinyatakan sebagai ahlul bid'ah. Yang dikhawatirkan, baru dikhawatirkan terjangkiti penyakit nifak, baru dikhawatirkan. Sudah dihajar, diboikot, tidak diajak bicara, tidak dikasih salam, salam tidak dijawab, datang semuanya bubar sampai disuruh pisah dengan keluarganya. Baru dikhawatirkan terkena kemunafikan belum positif. Baru diagnosa. Sebagaimana dicontohkan langsung oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya ketika mensikapi tiga orang sahabat yang tidak ikut perang Tabuk. Ka'ab bin Malik ha? dan e, dua orang temannya ya. Barakallahu fikum. Ka'ab bin Malik, Murrah bin Rabi, Hilal bin Umayyah. Tidak ikut perang Tabuk tanpa ada uzur syar'i. Tidak ikut jihad fi bersama dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam pada masa itu itu merupakan alamatun nifak tanda-tanda kemunafikan. Riwayatnya masyhurah dalam Bukhari Muslim. Bagaimana Rasulullah SAW memboikot tiga orang sahabatnya ini. Sahabat yang mulia bukan ahlul bid'ah, bukan munafik, tapi khasiyah alaihim minan nifak kata para ulama. Rasul mengkhawatirkan terjangkiti penyakit nifak baru khawatir belum positif diboikot selama 50 hari 50 malam ketika turunnya wahyu terkait dengan baroknya mereka dari kemunafikan Rasul tidak bicara dengan mereka mereka bicara gak digubris Rasul tidak mengucapkan salam kepada mereka salam gak dijawab semua sahabat bubar dari mereka semuanya. Tidak ada yang majelis dengan mereka, tidak ada yang berucap dengan mereka. Sampai ketika turun oh, wahyu telah turunnya sampai diperintahkan istri-istrinya disuruh dipulangkan ke orang tuanya masing-masing. Sehingga mereka merasakan betul-betul sempitnya dada, dunia terasa sempit padahal luas, aneh. Orang yang dulu selama ini senang sama mereka, cinta kepada mereka, bergaul dengan mereka, ukhuwah dengan mereka, tiba-tiba tidak ada itu semuanya. Mengingkari bumi yang ada ini. Ini kok jadi aneh begini kota Madinah. Sampai turunnya wahyu yang menyatakan mereka bukan kaum munafikin, baru Rasulullah SAW menormalkan kembali keadaannya baru terjangkiti, baru khawatir terjangkiti penyakit nifak. Bagaimana kiranya yang sudah munafik atau yang pada dia ada alamatun nifak, tanda-tanda kemunafikan yang nyata, tentu sikapnya akan lebih lagi. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu wa arda memiliki sikap yang serupa dan ma'rufah ketika menghadapi seseorang yang bertanya-tanya tentang ayat mutasyabihat kisah sabiq al-muradi ma'rufa masyurah di kalangan para ulama sunnah baru tanya-tanya ayat mutasyabihat hmm? baru tanya-tanya ayat mutasyabihat disikapi dengan sikap yang ma'rufah diapakan Eva diapa no? Hah? dipukul kepalanya sampai berdarah-darah. Sampai jatuh imamahnya itu. Gundul. Disebutkan dalam sebuah hadis kata Umar, "Wallah, demi Allah kalau seandainya aku tadi tahu kamu gundul tak bunuh kamu." Dikarenakan gundul pada masa itu sima al-khawarij. Ciri-cirinya kaum khawarij. Dalam Sahih Muslim disebutkan simahumut tahliq. Ciri-ciri khawarij gundul. Gundulnya bukan karena alasan syar'i. Dipukul. Sembuh, panggil lagi, pukul. Sembuh, panggil lagi, pukul. saya mengatakan ya Amirul Mukminin kalau engkau kepingin membunuh aku, bunuh aku dengan cara baik-baik. Kalau tidak sudah hilang yang di kepala aku ini. Sudah mengaku rujuk mengaku tobat belum dipulangkan ke daerahnya sana di Kufah beliau mengirimkan surat kepada Amir Kufah untuk memboikot satu orang ini azmatu amiril mukminin setahun lamanya tidak ada yang bicara dengan dia, tidak ada yang nyalami dia, tidak ada yang majelis dengan dia. Ketika dia datang ke sebuah majelis, ada yang tahu, awas, itu orang yang dihukum oleh Amirul Mukminin bubar semuanya. Sampai betul-betul taubat dengan taubatan nasuha. Maka normal kembali. Disebutkan dalam riwayat sebuah riwayat yang sahihah dalam kitab syariah dan yang lainnya. Sabiq ibnu Isl al-Murati ini kana sayyida qaumih. Dulu adalah tokoh kaumnya. Tokoh kaumnya, tokoh masyarakat ha? dai, mubalek, ustad. Jika anda punya pemahaman demikian, dihajar, dihukum, dan terus demikian keadaan dia menjadi orang yang wabi, orang yang menjadi rendah, orang yang bukan lagi ditokohkan sampai dia mati. Tidak lagi ditokohkan sampai dia mati. itu belum dikatakan sebagai mubtadi loh ya ikhwan bukan dikatakan sebagai hizbi loh itu masih bertanya-tanya tentang ayat mutasyabihat wahakala salafun salih rahimahumullahu taala sehingga para ulama salaf mereka semuanya sepakat kesepakatan itu dinukil oleh para ulama-ulama yang lain dalam buku-buku akidah mereka Al-Imam Sabuni menukilkan dalam akidah salaf ashabul hadid dan juga yang lainnya. Dan dikumpulkan jadi satu oleh Syekh Khalid al bafiri ijma'ul ulama ijma' ulama untuk menhajar dan mentahdir ahlul bid'ah wal ahwa sepakat sepakat untuk membenci ahlul bid'ah memusuhi ahlul bid'ah tidak majelis dengan mereka, merendahkan mereka, tidak memuliakan mereka, tidak menyanjung mereka, tidak mendengarkan ucapan mereka, menjaga telinga dari ucapan-ucapan mereka. Itu kesepakatan semua ulama ahlus sunnah. Barakallahu fikum. Sehingga itu menjadi sebuah mangkobah. Ketika seseorang memiliki sikap yang tegas, syiddah para tempatnya untuk orang-orang yang menyimpang yang sudah difonis mubtadi umbal atau yang dikatakan sebagai hizbi atau muncul tanda-tanda hizbiyah padanya atau muncul syubhat padanya atau muncul fitnah-fitnah padanya itu merupakan manqabatun wa fadilah sebuah keutamaan dan kelebihan seseorang tadi ketika memiliki sikap demikian Barakallahu fikum. Tentu banyak riwayatnya. Prinsipnya harus sunnah mentahdir umat. Jangan bermajlis dengan ahlul bid'ah. Mentahdir umat, jangan bergaul dengan ahlul bid'ah. Mentahdir umat, jangan berjalan bersama dengan mereka. Mentahdir umat, jangan menyanjung mereka. Jangan memuliakan mereka. Ha? Dan jangan berjidal dengan mereka. Menganjurkan umat untuk menghinakan mereka. Meremehkan mereka menghajar mereka, memboikot mereka, dan semisalnya. Ini prinsip-prinsipnya harus sunnah yang ma'rufah. Asarnya terlalu banyak dalam kitab-kitab ulama, kitab-kitab akidahnya para ulama. Paling gampang antum baca kitab Lamuduril Mansur minal Qaulil Ma'tur dikumpulkan jadi satu sekian banyak bab-bab dibawakan asar-asar salaf terkait dengan prinsip ahlu sunnah wal jamaah yang mulia ini. Tidak mungkin saya bawakan semuanya. Ini sih mukadimah soalnya ya kawan. Entek waktunya nanti. Ini saya bawakan secara global sebagai mukadimah supaya kalian ya ahli sunnah, wahai ahli sunnah, wahai salafiyin, antum harus tahu sikap prinsip salaf dalam perkara seperti ini. Ini ijma'nya mereka, manhajnya mereka. Ingat pada orang-orang tertentu. Orang-orang kafir al-yahud wa nasara al musyrikin dan berbagai macam kekufuran yang ada Hah? yang afiliasinya kepada kaum kufar semua kelompok-kelompok yang ada ini al-firaqul sekte-sekte yang sesat ashabul ahwa'i wal bid'ah ahlul bid'ah yang difonis sebagai mubtadi hizbiyin yang difonis sebagai hizbiyin Baik parpol-parpolnya, ormas-ormasnya, tokoh-tokohnya. Atau ahlu syubuhat. Orang-orang yang belum dikatakan sebagai hizbi, belum dikatakan sebagai mubtadi ombol, tapi memiliki banyak syubhat. Ahlul fitan, yang namanya maftun, yang terfitnah dengan berbagai macam pemahaman-pemahaman yang ada. Ini semuanya disikapi dengan sikap yang sama. Bahkan sikap ahlu sunnah kepada orang-orang yang semata-mata maftun atau yang masbuh yang harus syubuhat dan belum dinyatakan sebagai mubtadi ombal itu lebih keras. Lebih tegas dikarenakan mereka dan fitnah mereka ini barakallahu fikum belum jelas belum nyata di kalangan orang-orang muslimi. Kalau ashabul ahwa'i wal bid'ah jelas. Antum bicara khawarij, ISIS, teroris, paham orang-orang awam. Kamu jelaskan tentang masalah syiah, rafiullah Dengan berbagai macam kesesatannya yang nyata itu. Paham mereka semuanya. Dan sampaikan kepada mereka tentang gerakan-gerakan khilafah Islamiyah, daulah Islamiyah yang menyimpang itu. Ngerti mereka gampang mengertinya. Itu. Tapi ketika antum mau menyampaikan kepada mereka terkait dengan subhat-subhat, fitnah-fitnah yang dimunculkan oleh orang-orang yang mengaku di atas sunnah, mengaku di atas salafiyah, susah ngomongnya. Ya apa cara ngomongnya? Hah? Gimana caranya supaya masyarakat paham bagaimana bahayanya fulan saat ini? Ya apa cara ngomongnya? Mulai dari mana? Bingung. Dikarenakan fitnah mereka lebih dahsyat. Bahayanya lebih mengerikan ifhamuha. Kemudian ikhwan azakumullah. Di dalam menerapkan prinsip ini Ahlu sunnati wal jamaah di semua zaman, semua masa, di sepanjang generasi sampai yaumul qiyamah nanti. Mereka dihadapkan pada dua perusuh boleh saya katakan perusuh? Masih enteng. Dihadapkan pada dua perusuh yang merecoki manhaj salaf yang mulia ini. Yang membuat prinsip salaf tercoreng-moreng gara-gara mereka. Yang membuat manhaj salaf menjadi bias gara-gara mereka. Perusuh yang pertama ialah orang-orang yang dinyatakan sebagai al-mukhalifah yang menyelisihi secara langsung prinsip-prinsip salaf, prinsip-prinsip akidah salaf. Ini dari kalangan orang-orang kafir dengan berbagai macam sekte-sekte dan pemahaman-pemahamannya. Dan dari kalangan ahlul bid'ah Wadhalalah yang terang-terangan di atas penyimpangan-penyimpangan bid'ahnya. Semua muslimin tahu penyimpangan mereka. Dan apalagi dan yang ketiga ya ikhwan. Pihak-pihak yang mengaku sebagai ahlus sunnah, mengaku sebagai salafiyin, tetapi serampangan di dalam melaksanakan dan mempraktekkan mauqif tadi, sikap tegas tadi kepada ashabul ahwa'i wal bid'ah. Sikapnya ditujukan kepada orang yang tidak tepat. Dengan tambah kaidah-kaidah yang jelas. Mereka ini dari kalangan Haddadiyah, dari kalangan Hajawurah atau Hajuriyun dan yang semisal dengan mereka serampangan menfonis orang lain dengan hizbi dengan mubtadi' semata-mata berseberangan dengan mereka semata-mata tidak sama dengan mereka atau tidak mencocoki pemahaman mereka yang menjatuhkan fonis bukan semata-mata ulama alim-alim mereka tapi semua orang-orang yang bersama dengan mereka sampai yang baru taklim dengan mereka. Dikit-dikit hizbi, hizbi, hizbi, tadi, tadi, hizbi, ya. hizbi, ya. hizbi, ya. pasang pelang, hizbi, nah, gitu ya. Menghubungi orang yang berduit untuk ta'awun da'awi, tasawul, ini kok hizbiyah ha? syekhnya dikatakan wafakohullah, ah, hizbi Teh mengatakan wafakohullah, kamu mengatakan hafizahullah aluhim serampangan ini dikatakan haddadiyah al-hajawurah haddadiyah sekarang parah haddadiyah sudah sampai pada tingkat takfiriyah sehingga yang yang serampangan yang mengaku di atas sunnah haja, uh, hajawurah dari kan hajuriyun barakallahu ini mukhalifah. Ngadepinya gampang. Ini perusuh-perusuh yang mudah dihadapi, mudah dijelaskan keadaannya kepada masyarakat dikarenakan memang bertentangan dengan Alkitab Sunnah dengan pemahaman salaf, bertentangan dengan akal yang sehat, bertentangan dengan fitrah yang selamat. Perusuh pertama selesai. Perusuh yang kedua ini barakallahu fikum ini yang betul-betul belut licin penuh dengan permainan penuh dengan warna-warni menyesuaikan tempat dan kondisinya penuh dengan makar mereka itulah yang disebut sebagai al-mukhadzilun yang melemahkan yang melembekkan manhaj salaf yang disebutkan tadi. Al-mumayyi'un ahlu tamyi' dan mereka ini adalah orang sebagai ahlu sunnah mengaku sebagai salafi. Dua perusuh ini disebutkan dalam hadisnya Rasulullah SAW ketika Rasulullah SAW menjelaskan tentang at-taifah al-mansurah kelompok yang dibela oleh Allah Azza wa Jalla. La tazalu ta'ifatun min ummati ظاهرين على الحق وفي لفظ منصورين لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. Akan senantiasa ada satu kelompok dari umatku ini yang terang-terangan tampil di atas al-haq. Dalam lafaz yang lain yang senantiasa dibela, ditolong oleh Allah Azza wa atas musuh-musuhnya La yadurruhum tidak akan membahayakan mereka. Satu, man khalafahum yang menyelisihi mereka, mukhalifah. Rasulullah bukan cuma satu, ada lagi yang kedua. Wala man khadzalahum. Tidak pula membahayakan mereka orang-orang yang mentakzil, yang melembekkan, yang menggembosi maukif mereka selama ini. Ada mukhalifah, ada mukhadzilah itu sampai datangnya urusan Allah berhembusnya angin yang lembut selembut sutra suwangi misik yang akan mewafatkan semua orang yang di hatinya ada sebiji keimanan menjelang kiamat wahum kiadalik dan Taifa al-Mansurah tetap di atas al-haq tadi satu mukhalifah satunya mukhazilah dari sisi bahayanya khatarnya barakallahu fikum al mukhazzila akhtar minal mukhalifah itu dinyatakan oleh banyak ulama kita yang tegas menyatakan demikian itu adalah Syekh Muhammad bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah wa Syekh Al-Bukhari hafizahullah taala dari sisi kalau al-mukhalifah diketahui sesatnya penyimpangan-penyimpangannya oleh umat Nyata, gamblang, jelas kufurnya, bid'ahnya Bajunya sudah bajunya lain Baju bid'ah, baju kufur Al-mukhadzilah bajunya baju sunnah Bajunya baju salaf Sehingga umat tidak paham penyimpangan-penyimpangan mereka Barakallahu fikum Al-mukhalifah tidak bisa membuat kerusakan-kerusakan melainkan dari luar. Sementara al-mukhadzilah membuat kerusakan dari dalam. Dikarenakan mereka mengaku sebagai ahlu sunnah, mengaku sebagai salafiyin dengan baju salaf, dengan baju dakwah salafiyah, bajunya sama, tetapi membuat fitnah, memporak-porandakan barisan salafiyin dari dalam sesuatu yang tidak pernah bisa dilakukan oleh kaum khawarij, oleh orang-orang syiar rafidah, orang-orang mu'tazilah asy'ariyah, hatta sufiyah yang mayoritas orang Indonesia itu tidak mampu untuk membuat fitnah, membuat kerusakan, membuat penggembosan sebagaimana yang dilakukan oleh para mukhadzilin, para mumayyiin barakallahu. Sehingga fitnah mereka asyad fitnah mereka akhtar lebih berbahaya barakallahu Ikhwan ada beberapa surah bentuk-bentuk macam-macam fenomena-fenomena takhzil tamyi' dalam bermanhaj. Saya bawakan sebatas ilmu yang saya miliki untuk antum waspadai dan antum jadikan sebagai ibrah pelajaran dalam bermanhaj. Benteng, tameng, kewaspadaan, filter, ibrah. Minha di antara bentuk tamyi' fil manhaj ialah isyadatur rifqi wal lin daiman fi da'watihi wa fi Selalu menggembar-gemborkan, selalu uh, me, mengagungkan, menyebarkan, menyemarakkan, mengkampanyekan uslub kelebutan hikmah dalam dakwahnya melupakan prinsipnya satunya lagi yang namanya asyiddatu wal ghilbah semua muanya Dakwah kalam hutan ya akhi harus dengan hikmah, rifkun wali rifkun wali rifkun wali Dakwah salafiyah, dakwah yang lembut, dakwah yang santun, dakwah yang penuh dengan hikmah, rifkun wali terus begitu. Sampai ketika pembahasan bagaimana sikap seorang ahlu sunnah kepada ahlu bid'ah yang dia bahas rifkun wali rifkun wali rifkun wali Sampai pada tingkat ceramah di hadapan orang-orang yang menyimpang. Tetap dengan tema Rifkun Walid, Rifkun Walid, Rifkun Walid. Hada temyi Barakallahu fikum. Mau contoh? Wadim Fajai. Ya. Mau contoh tak? Oh, mau ya? Nah, rupanya itu senang dengan contoh-contohnya ya. Allah SWT. Eh? Contoh langsung melek kafe <laughs> Gagal ngantuk. Allahul musta'an. Ini yang ada pada mereka semuanya ini. Ahlu temyi, ahlu takhzil. kelas itu. Dan contoh yang begitu jelas, begitu gamblang, yang menyedihkan, yang membuat hati-hati ahlu sunnah wal jamaah begitu melangsa, yang dilakukan oleh Al-Usadi dari Yaman yang sebelumnya dikenal sebagai Masyaikhul Yaman yang tertua yang paling alim dalam kondisi beberapa bulan yang lalu dalam kondisi Yaman sedang berhadapan dengan Rafidah Uthiyah Kufar Majus Kondisi genting semacam ini terbang ke Urdun, Yordania. Dipastikan dengan nyata, dengan pasti oleh para ikhwah salafiyin singgahnya itu di tempatnya Ali Hasan Al-Halabi dan kawan-kawan. Ceramah di hadapan mereka. Markas Halabiyun Halabiyun ini markasnya Mumayyi'in Mukhadzilin kelas itu Tahu apa yang disampaikan Menjelaskan dakwah sunnah Dakwah bil hikmah Dakwah rahmah Rifqun wali uhwa Dan segala macamnya Di tengah-tengah orang-orang yang sudah difonis oleh para ulama una sebagai mubtadi umbal semacam Ali Hasan ini yang punya pemahaman yang begitu mengerikan. Nah, dan sampaikan sama dia. Ada takhzil, ada temyi. Barakallah itu. Mau mereka setuju, enggak setuju, riba, enggak riba, Ada temyi. Hakkan ada temyi. Allah kalau seandainya perbuatan ini tidak dikatakan sebagai takhzil, bukan dikatakan sebagai temyi, tidak ada temyi di muka bumi ini. Barakallahu itu. Antum yang berbicara, ya kebetulan saya ngomong sama antum di Wonogiri, sebelumnya sudah ulama sudah mengingkari perbuatan semacam itu. Dan nyata perkara yang sangat jelas kemungkarannya, tidak harus tanya pada ulama. Para tulabul ilm mengerti kemungkaran-kemungkaran semacam itu. Ada tamyi dan ini yang terus dikampanyekan, disuarakan di mana-mana oleh anak buah Zulkarnain. Selalu begitu. Terus kali rahma, rahma, rahma, kuwa kuwa kuwa kuwa kuwa Ternyata ini mencontoh anak buahnya Firanda. Wah, dia yang sendiri. Satu link dengan Halabiyin, Ruhailiyin, Firandiyin, dan sekarang ini ha, ah, Zilliyin, Barakallahu fikum. Sama. Diposting foto Ustadz Firanda Andirja, satunya lagi saya lupa namanya, tengah-tengahnya Felix Xiao. Hah? Felix Xiao namanya. Anda tahu siapa dia? Posting indahnya persaudaraan. Felix Xiao itu tokohnya Hizbut Tahrir. Tokoh HTI nasional. Ustaz Felix Yau indahnya persahabatan indahnya persaudaraan Hah? Allahul musta'an wala haula wala quwata illa Baru satu. Tahan nafas. Yang kedua, di antara bentuk tamyi' ialah mujalasatu al-hizbiyin Mujalasa ikhtilatin wa tamyi' bermajlis dengan hizbiyin mujalasah dalam bentuk berbaur dengan mereka dan melembekkan manhaj ini keterangan berarti ada perincian hukum nah gitu ya itu disebutkan panjang lebar oleh Asy-Syafi'i Al-Jabiri hafizahullah dalam tanya jawab dengan beliau yang dikumpulkan dengan risalah jinayatut tamayyu' alal manhaj klasifikasi das empat atau lima macam mujalasah yang ada yang dibahas ikhwan ya mujalasah ikhtilat wa tamyi biasa majlis dengan mereka berbau dengan mereka memenuhi undangannya mereka senyum-senyum sama mereka, makan-makan sama mereka, her-heran sama mereka. Tidak ada nahi mungkar, tidak ada nasihat, tidak ada teguran, tidak ada tahdiran. Itu namanya mujalasat tamyiz. Barakallahu itu Hah? Ini pertentangan langsung dengan prinsip salaf yang mentahdir umat dari mujalasah ashabul bidah mujalasa al-maftun yang terfitnah, mujalasa al-mashbuh ahlu syubah. Barakallahu Lebih mengerikan lagi ketika dia bangga dengan itu. Sudah majelisnya dengan orang-orang yang tidak beres, bangga lagi. Hmm? Allahul musta'an. Posting lagi di dunia maya. Bangga lagi. Laki Lagi makan bareng nih dengan Ustadz Badrus Salam. Antum tahu Badrus Salam ya, Pak? Itu dai rojak nomor sekian. Ya satu sih, ada lagi yang di atasnya soalnya. Pengampu inti rojak Badrus Salam. Iparnya ya si Jawas. Barakallah. Bangga lagi makan siang nih sama Badrus Salam sama bulan bulan bulan bulan bulan bulan bulan orang mengaku sebagai dai dai harus semua Hah? Tulfar. Siapa lagi yang sana itu? Allah Allahul Ada Hada mujalasah para Barakallah itu. Tidak ada pengingkaran, tidak ada nahi mungkar, tidak ada tahdir wala walajir, wala hajir, wala Dalam keadaan pembahasan rojak sudah diangkat kepada para ulama unal kibar. Wa ma'ruf jawaban-jawaban mereka dan semisal. هذا مجالسة تمييع فالله المستعان Di antara bentuk tamyi juga ikhwanatina azakumullah ialah ats-tsana'u 'alal hizbiyyin. Memuji menyanjung-nyanjung hizbiyyin. Mereka itu juga berdakwah kepada dakwah tauhid. Sunnahnya mana? Mereka mendakwakan dakwah tauhid. Lihat itu. Orang-orang awamul muslimin yang bisa mengerti dakwah ini begitu banyak. Mereka kalau mengadakan acara itu penuh istiqlal. Wah, gambarkan begitu rupa ya. Siapa yang maksud? Ah, Dai-dai roja haladiyun, ruhailiyun yang di Indonesia ini. Sanjung dipuji. Hmm? Sampai mengecam siapa saja yang memberikan peringatan tahdirnya kepada haula. Ha? Mereka berdakwah dengan dakwah tauhid. Ini seperti ucapannya ada rajul Ja'far Saleh ada ya. Nah, sanjung dipuji, wah luar biasa. Itu namanya tana ala ahli bid'ah. Barakallahu fikum. Ini jelas-jelas menyelisihi prinsip salaf. Barakallahu fikum. Salafun saleh merendahkan ashabul bidah. Salafun saleh mentahkir mereka, mengihanah mereka, menghinakan mereka. Tidak sedikit pun menyanjung tindakan mereka. Ya harus sudah tahu. Mereka juga punya perkara baik, perkara kebaikan. Tidak jelek semuanya. Tetapi itu semuanya tidak ada artinya dibandingkan dengan penyimpangan-penyimpangan yang ada. Dan memang makomnya makom tahdir, makom memperingatkan umat dari bahaya mereka. Sehingga yang dibawakan hanyalah kejelekan-kejelekannya saja. Dana alaihim, sanjungan-sanjungan kepada mereka. Barakallahu fikum. Tahun dakwah dengan mereka. Musyarakah da'awiyah dengan mereka. Dan masih banyak lagi bentuk-bentuk tahlil yang lain. Eh, bentuk-bentuk tamyi yang lainnya lagi. Wa min suwariha. Di bentuk-bentuk tamyi' barakallahu fikum. Ialah mengecam prinsip tahlil. Ini upaya ahlu temyi untuk menggugurkan prinsip al-wala wal bara. Menggambarkan sedemikian rupa sehingga umat itu begitu popi dengan manhaj tahdir, dengan manhaj rudud, dengan prinsip hajar. Dilecehkan orang-orang yang tampil memperingatkan umat, mentahdir umat dari bahaya-bahaya penyimpangan dituduh sebagai mutasyadid, orang yang kaku, munafir, membuat orang lari, jamaatul tahdir, dituduh MLM juga ya Pak. Nah, tahdir multi level marketing gitu ya Pak. Silsilah tahdirnya itu dan segala macamnya. Allahul musta'an. Itu juga bentuk tanda. Allahul musta'an wala haula wala quwata Al-muhim Surahnya begitu banyak. Kalau yang pertama tadi menerapkan prinsip-prinsip ahlu sunnah tadi kebablasan. Kalau yang ini antipati dengannya. Dengan berbagai macam bentuk-bentuk yang ada. Antipati dengannya, melembekkannya, melemahkannya, e, bergaul dengan orang-orang yang menyimpang tadi dan semisalnya. Hada mukhalifun, haulai mukhalifun, wa haulai mukhadzilun. Ini gambaran secara global. Yang kita bahas sekarang barakallahu fikum ialah kejahatan sikap lembek ini. Sejauh mana jahatnya? Sejauh mana kejamnya? Sejauh mana sadisnya? Aku akan kasih bahasa-bahasa yang sangat-sangat gitu ya, supaya antum mengerti betapa buruknya prinsip Mafasidnya banyak. Jinayahnya banyak. Satu. Dengan manhaj tamyi ini barakallahu fikum. Umat menjadi tidak faham bagaimana manhaj salaf yang sesungguhnya. Ini saya gak paham. dengan. Lebih parah daripada itu barakallahu fikum membuat umat ini benci antipati kepada prinsip-prinsip salaf yang dinaskan dalam Al-Quran, dalam Sunnah. Barakallahu fikum. Dan itu sudah nyata ya. ya. Umat menjadi bias terkait dengan prinsip-prinsip yang mulia dalam menghadapi orang yang menyimpang umat menjadi antipati sehingga dakwah yang di situ ada unsur nahi mungkar dianggap dakwah yang keras tidak rahmatan lil alamin itu sekte keras ini aliran keras Islam harus keras radikal dan segala macam padahal itu prinsip Al-Quran was sunnah dan prinsip salaf yang ditempatkan pada tempatnya yang tepat pada keluarga. Susah bagi antum sekarang ini karena azakumullah untuk menyampaikan kepada umat kalimat yang begitu tegas yang dulu disampaikan Rasul kepada kaum Khawarij. Tidak bisa kamu mengatakan gila benar di, tengah-tengah masyarakat, geger masyarakatnya. Ya. Tidak yo ya, iki, dai kok ucapannya kok seperti itu padahal menukil sabdanya Rasul. Ini akibat temi Akibat temi Paham ya kawan ya? Ini meruntuhkan prinsip ingkar mungkar. Meruntuhkan prinsip al-bara'ah itu berarti meruntuhkan separuh agama. Agama itu dibangun di atas al-wala al-barok. Amar ma'ruf nahi mungkar. Taksil tahdir. Dua ya. Kalau anda hilangkan satu, berarti separuh agama. Ujungnya meruntuhkan semua agama. Barakallahu fiikum. Mengerikan ya. Ini efeknya at-tamayyu. Yang kedua, ada lagi yang bisa menyebutkan? Bantu saya. Hah? Bareng-bareng gitu ya, Ikhwan. Masa tak borong diri? Ah, Iya, ada yang membantu saya, Ikhwan. Hah? Kejahatan sikap lembek ini Hah? Saya mau saya kan? Loh kok diem aja ya? Ada yang membantu? Membantu? Allah Nusa'ad Enam ya? Sikap kami ini Sikap takdir ini ya Ini Pada hakikatnya Barakallahu fikum menjerumuskan orang-orang yang menyimpang tadi pada jurang-jurang kehancuran dunia akhirat. Perkamana ya? Ada seseorang yang memiliki syubhat. pemahaman pemahamannya sudah mulai menceng-menceng itu. Terfitnah dengan berbagai macam pemahaman-pemahaman sesat. Tugas kita meluruskan nahi mungkar. Nasihat nggak diterima, ini nggak diterima. Akhirnya harus ditahdir. Hakikat tahdir barakallahu fikum itu menyelamatkan orang tadi dari penyimpangan-penyimpangannya. Menyelamatkan orang tadi dari kehancuran agamanya. Menyelamatkan orang tadi dari jurang api neraka itu kalau dibiarkan semakin lama semakin menyimpang, menyimpang, menyimpang, menyimpang ujung-ujungnya seolah khotimah, diancam dengan neraka para kulit. Sikap tamyiz ini, sikap takwil ini itu sama dengan menjerongkokkan orang tadi para curang kehancuran. Boleh saya kasih gambaran ya, Pak? Hmm? Ada orang ini jurang kehancuran, jurang ya Ikhwan bukan jurang dunia paling mati ini jurang kehancuran rusak akidahnya rusak agamanya ujungnya ini jurang neraka ada orang udah mulai udah mulai menceng-menceng mestinya dia lurus jalannya gitu belok dia jalannya menyimpang sudah masuk ke tepian jurang tadi tugas kita apa ya negur dia awas jurang ke penyimpangan kembali jalur yang benar lemah itu ngeyel dia enggak enggak ini satu mustaqim nah, kan gitu ya itu penyimpangan ini yang lurus ini yang lurus enggak mau dia. malah ngajak orang lain untuk masuk bersama dengan dia oh ayo ayo ayo pada ikut semuanya sama dia menuju kepada kehancuran terpaksa supaya menyelamatkan dia dan umat muncul tahdir Kaum muslimin hati-hati dari dia. Dia sedang menuju ke jalur kebinasaannya. Itu tepian jurang membinasakan dunianya, membinasakan agamanya, akhiratnya. Hati-hati dari dia. Jangan diikuti. Cepat kamu balik. Hati-hati. Enggak, enggak. Ini suratul mustaqim. Ini yang benar, kamu itu yang salah malah menyalakannya yang mentahdir sedang kita berupaya keras menyelamatkan orang dari kehancuran, datang mukhazil Datang mumayyi. Yang disalahkan yang mana itu? Dia tidak menyalahkan orang yang di tepi kehancuran ini, menyalahkan yang mentahdir. Ente ini loh. Itu. Eh, terlalu keras dakwanya antum itu. Hmm? Apa tuh tahdir, tahdir, tahdir, tahdir, bantah, bantah, bantah. Apa itu? Bener banget itu, teruskan, teruskan. Tidak ada masalah. ini Itu yang memang salah itu, itu keras, kaku itu, nggak ada apa namanya sedikit pun toleransi. Ya, teruskan, teruskan. Sama dengan jerongkokan, jerongkokan, bleng. Nah ya, oh, balik lagi ya Fajar. <laughs> itu seperti menjerum, menjerumuskan orang pada kehancuran. Ifhamu hadha barakallahu. Sehingga betul-betul sangat kejam, sangat keji. Tamyi itu. Antum kalau mendapati suasana seperti itu pada jurang yang asli di dunia, betul jurang-jurang dunia ya kan ya. Ada orang yang lagi mau mencebur, ada yang menghalangi. Mas, mas, mas, bahaya, bahaya, ayo cepat-cepat berusaha begini. Ada yang ngomong, kamu ngomong apa sih? Gak ada masalah. Kira-kira yang masyarakat ngamuk sama siapa ya? Namun sama yang mukhadzil hadza. Tapi itu kan urusan dunia yang kelihatan ya. Ini urusan manhaji, urusan akidah. Justru yang disalahkan, justru yang diintimidasi, justru yang kemudian dijauhkan adalah orang-orang yang berupaya melaksanakan nahi mungkar tapi prinsip tahdir menyelamatkan umat dari bahaya orang tadi dan menyelamatkan dia dari kehancuran-kehancuran al mukhazil al-mumayyi itu yang menjerumuskan mereka semua ke dalam jurang kehancuran. Menjerumuskan orang ke jurang asli saja. atau atau bawa ke tawang mangu yang tinggi, puncak jerokokan begitu. Ini sudah pidana ya. Nah ya, sudah bakal dijerujikan ya, Penjarakan dia. Bagaimana akhirnya dengan dia menjurumuskan orang lain kepada jurang neraka. Penyimpangan-penyimpangan akidah, syubuhat-syubuhat, pemahaman-pemahaman sesat yang ujungnya neraka. Lebih kejam, lebih keji, lebih sadis dibandingkan dengan yang tadi barakallahu. Sehingga tidak salah ketika para ulama una menyatakan jinayah itu merupakan tindakan kriminalitas tapi bukan fisik tapi manhaj Anda, akidah Anda, pemahaman Anda. Allahul musta'an la haula wala quwata illa <clears throat> Sikap tamyi ini, sikap tahdil ini barakallahu fikum. Itu bukan semata-mata terkait dengan sikap ya ashabul ahwa'i wal bidah. Itu contoh kasus dan yang sering terjadi di lahan dakwah, di medan dakwah. Tapi prinsip tahdil, prinsip tamyi ini bisa merambah kemana-mana. Yang selalu menjadi onak dan duri di hadapan ahlul hak untuk menyampaikan al-hak, untuk memperjuangkan al-hak. Nyerempeti terus. Ada alut tahdil itu Sampai pada pembahasan babul jihad fisabilillah jihad fi sabilillah yang betul-betul syar'i nyerempeti kata mukhadzilnya kalau jamaatul jihad ya memang dikenal begitu nggak beres jihadnya ya kawan ketika ada muncul jihad yang syar'i nggak nongol mereka ya ketika nggak ada yang muncul tampil tapi nggak beres begitu muncul yang syar'i tiarap semuanya hilang justru yang dimusuhi mujahidin yang syar'i begitu bang Eh, pengalaman itu. kalau itu. Nah, eh, ketika muncul yang syar'i, ini justru malah bencinya dengan para mujahidin yang syar'i. Ini mujahidin, jamaat jihad. kalau itu. Ini muncul juga yang namanya mukhazilun mumayyi'un. Penggembos, penggembos jihad itu rasanya itu lebih menyakitkan dibandingkan dengan orang yang tidak mau berangkat jihad. Tapi dia pasif. Menyakitkan. itu Berbuat demikian salah. Begini salah. Begitu salah. Tidak berangkat disalahkan. Berangkat disalahkan. Ada mukhazin. Itu lebih menyakitkan. Nah, dalam artian sakitnya itu lebih menyakitkan daripada pelurunya orang-orang kafir. Dan itu sudah ada semenjak zaman dahulu kala di zamannya Rasulullah alaihi salatu wasallam. Yang melakukannya pada masa itu ialah kaum munafikin. Kaum munafikin betul-betul melemahkan kekuatan kaum muslimin, melemahkan semangat kaum muslimin dalam berjihad bisa Di saat muslimin sedang perang, perang bisa malang gembosi, Nari semua orang pulang sebagaimana yang dilakukan sama Abdullah bin Ubay bin Salul. Ketika sedang genting-gentingnya menghadapi serangan-serangan semua kobila-kobila yang ada, konspirasi dengan Yahudi di, di belakang kaum muslimin pada waktu perang perang khandak. Ya, yeah, muslimin sedang tegang ini. Betul-betul tegang menghadapi semua kobila-kobila bangsa Arab yang bersatu padu berkoalisi menyerang Madinah ketika itu. Dibikin parit, terus perang para pelatih. Di kota Madinahnya kaum munafikinya konspirasi dengan siapa? Dengan Yahudi yang ada di kota Madinah. Itu rasanya lebih sakit yang mana ya, Pak? Nah, lebih sakit panahnya musyrikin yang mengenai kamu ataukah panahnya kaum munafikin yang mengenai hati kamu? Jawabannya lebih menyakitkan tindakannya kaum munafikin yang betul-betul menggembosi semangat berjihad Konspirasi dari dalam. Bayangkan. Allah Terus demikian, sunnatullah terus berjalan ya. Terkait dengan pembahasan jihad juga demikian. Pasti ada penggembos-penggembos jihad. Wah subhanallah orang-orang yang selama ini kita kenal sebagai mukhadzilin, <clears throat> mumayyiin dalam negara dakwah, dalam sikapi ashabul ahwa'i wal bid'ah dan semisalnya. Ketika muncul jihadun syar'iyun dengan fatwa ulama, ternyata mereka pun juga sama kelakuannya sebagai mukhadzil. Diaman, Yaman, Antum sendiri beritanya barakallahu fikum bagaimana sekarang ini kaum muslimin dengan pem, dengan presiden mereka dan ikhwah-ikhwah salafiyin mujahidin berjihad eh, dengan fatwa ulama kibar yang diantara yang berfatwa adalah orang-orang yang selama ini mereka gantung bergantung padanya Syekh Al-Abbad ini Syekh yang selalu dipegangi sama Hiran CS berfatwa jihad Syekh Saleh Fauzan yang akhir-akhir ini dipegangi oleh Zul dan kawan-kawannya berfoto jihad. Siapa lagi ya Pak? Hah? Yang paling terakhir, Sewasiul Abasi yang sedang mereka giring ya Pak. Untuk bersama dengan mereka juga demikian memuji fatwa Syekh Rafi terkait dengan jihad eh, terkait dengan kiamat. Semuanya berfoto jihad. Ha? Lama tiarap darah suaranya mereka ini. Bingung ini. Mau berfatwa jihad, yang jihadnya mereka. Kita maksudnya ya teman-teman kita ya kan. Ha? Tapi gimana kok, kok Syekh Salah Fauzan punya fatwa jihad? Syekh al juga punya fatwa jihad. ha? Nyebarkan enggak. Dukung enggak. Sementara tiarap. Tapi yang namanya mukhazilun tidak akan bisa menyembunyikan takwilnya. Barakallahu fikum. Yang di Yaman sana juga mereka dulu selama ini ya. Yang dikenal sebagai masyaikhul Yaman semuanya subhanallah bisa sepakat. Subhanallah ya, bisa sepakat. Mengatakan itu bukan jihad, itu konspirasi, itu adalah perebutan kursi dan kekuasaan, itu adalah fitnah dan segala macamnya. Nauzubillah. Padahal fatwa kibarul ulama yang ilmunya jauh di atas mereka, usia jauh di atas mereka. Berfatwa jihad. Semata-mata ini mendingnya ya. Muncul tahzilnya, muncul penggembosan-penggembosannya. Barakallahu fikum. Bangga, eh, senang ketika mendapatkan berita dan kabar kalau kaum Houthiin, Rafidah, Kufar bisa menang. Senang dengan itu. Lupa kalau yang dihadapi itu adalah ikhwan-ikhwan alusunan wal jamaah salafiyin mujahidin dan masyarakat Yaman dengan para dengan dengan presidennya. Justru gembira kalau Houthi bisa memukul mundur. Tiarap ketika salafin ahlu sunnah bisa memukul mundur Houthi. Teriak-teriak ketika masjid-masjid Houthiin dibombardir. Itu masjid Dirar ya Pak. Diam tidak ada bicara sama sekali ketika masjid-masjid kaum muslimin dan salafiyin dihantam sama Houthi. Ini tahlil yang luar biasa. Di saat semua masyarakat-masyarakat kaum muslimin di sana menggemakan suara jihad di masjid-masjid mereka, masjidnya mereka sepi. Tidak ada kemajuan. Semua masyarakat tampil yang laki-laki, yang perempuan, yang anak-anak tampil tentu dengan eh, ke kemampuannya masing-masing. Yang perempuan yang masakan, yang logistik, pengobatan, yang anak-anak bantu dan yang lainnya. Diam Ini terakhir itu ada seorang nenek tua 60-an tahun Dia punya satu-satunya harta seekor sapi Bakor ya dijual sapinya itu. Sapinya dijual untuk dia belikan peluru-peluru senjata-senjata itu langsung dikasihkan sendiri oleh dia kepada pasukan uh, pasukan tempurnya pemerintah. Itu lagi perang pun lari sendiri saya dikasihkan kepada eh, jenderal uh, uh, yang ada di sana. Ditolak, jangan, jangan. Harus terima. Saya hanya bisa mampu seperti ini. Seperti ini itu membuat semakin semangatnya para mujahidin, semangatnya masyarakat Yaman untuk menumpas habis pemberontak Houthi dan kufar Houthi dan menjanjikan insya Allah kita akan menang. Wow. ulah diem gembosi. Apalagi yang di Indonesia ini, wah tambah ada karu-karuan ya Pak. Luar biasa, betul-betul sangat menyayat hati kaum muslimin dan ahlu sunnah. Tapi itu bukan membuat lemahnya ahlu sunnah, semakin membuat semangat ahlu sunnah wal jamaah dalam berjihad fi sabilillah. Semua dengan fatwa ulama. Dan di sini komentarnya itu pedes-pedes, nggak tahu malu dan segala macamnya. Mana itu fulan? Katanya apa namanya? Eh, kebor-kebor uh, jihad, jihad, jihad mana? Enggak turun jihad, sembunyi di Saudi. La ilaha illallah Muhammad Rasul. Jadi maunya itu kalau mau jihad perang dulu. Eh, saya izin sama antum ya saya berangkat jihad gitu. Pengumuman-pengumuman saya jihad ya, ya, saya jihad ya. La haula wala quwata illa billah. orang yang kita harapkan keikhlasannya, tidak ingin apapun itu. Membela kalimat Allah di muka bumi. Turun semua masyaikh, turun semua berjihad ya, Yang namanya jihad itu macam-macam, ada yang maju, ada yang strategi, ada yang bagian sini, itu. Kan begitu. Dan semuanya mengadu. Tidak al-jihad, al-harbu khid'ah. Yang namanya perang itu strategi dan tipu daya. Tidak ujung-ujung rame-rame. Allah Akbar. Gitu. Pati konyol. Kayak gitu ya. Ada strategi. Ini bagian ini, bagian ini, bagian ini, bagian ini. Ada yang bagian rohani. Bagian pembina dan segala macamnya logistik itu semuanya itu semuanya satu rangkaian jihad itu sensus Oh, udah jihad. Oh, udah jihad. Lah itu malah sembunyi. Mana oh, jihad itu? Sudah. Loh, masih ada dua. Itu kan juga orang orang Aden, orang Yaman. Kok sembunyi di Madinah? Syekh Arafat dan Syekh Muhammad bin Ghalid jadi mas saya. Mana mereka? Astagfirullahaladzim. Anak pikir bahwa ngomong, nih Syekh kami, Syekhul Imam berjihad. Lihat nih, mana kalian? Nih Syekhul Usofi berjihad. Nih Syekhul Adani, Syekhul Burai. Masa kami berjihad? Mana kalian? Anak pikir begitu. Enggak. La haula la quwata illa Di sela-sela jihad fisabilillah Mas Syekhna masih punya kesempatan untuk menerangkan kepada umat terkait ini hak, ini batil. Ha? menjelaskan kepada umat terkait dengan rudu dan segala macamnya. Komentar sama mereka ah sempet-sempetnya yang ini jihad, yang ini sibuk ngurusi gurunya, ini sibuk bantah-bantah dan segala macamnya. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Itu menunjukkan betapa mereka sudah tidak mengerti manhaj. Tidak mengerti juga makna jihad yang sesungguhnya. Justru mereka ini salafiyun ahlu sunnati wal jamaah salafiyin mengumpulkan semua jihad. Jihad melawan hawa nafsu berhasil. Tampil mereka maju berjihad berjihad melawan kaum munafikin, hizbiyin, maju dengan rudut mereka, bantahan-bantahan mereka. Itu jihadnya kaum khawas. Jihadnya orang-orang khusus, jihadnya para ulama yang dengan ilmu dan semua orang dia tampil pada Ini lebih afdal daripada jihad dengan pedang. Tampil mereka. Juga tampil dengan seiful sinan, jihad dengan senjata, dengan fisik, mengorbankan semua yang mereka miliki. Mengorbankan nyawa juga para ulama. Semuanya. Terus yang namanya pengembosan itu pengembosan. Yang paling halus secara gembosinya sudah ya ikhwan, antum tuh di Indonesia ndak usah mikirin masalah Yaman. Ya, ndak usah mikirin masalah Yaman, antum di Indonesia sini aja sudah sibuk belajar. Yang halus, ya, Nah, ini yang paling makir, yang paling laap, yang paling mutalawin, ini ya ikhwan orang. Harakallahu sehingga menerangkan kepada umat terkait dengan hakikat yang ada. Yang diaman adalah jihad. Satu. Dengan fatwa kifarul ulama. Gini, gini, gini, gini, gini, gini. Mereka demikian, demikian, demikian. Kursi itu gini, gini, gini, gini, gini. Terangkan. Walaupun tidak bisa berangkat jihad. karena kita orang Indonesia harus izin. Harus izin penguasa kita, harus izin penguasa yang di sebelah sana, harus izin orang tua kita. Bagi kita itu fardu kifayah. Maukif itu ada, sikap itu ada, keterangan itu ada, bayan itu ada. Untuk pencerahan umat, menerangkan kepada umat tanggung jawabnya seorang dai kepada umat dan kepada para ikhwah. Jihad tidak. Karena nggak mungkin. Belum nggak dikasih izin para Ini tidak. Sudah orang Indonesia, sudah gak usah sibuk-sibuk masalah Yaman ikhwan, tidak, tenang, Tidak dikasih pengarahan dan segala macam. Fala haula wala quwata illa billah. Betul-betul ya ikhwan dalam sepanjang sejarah dari mulai zaman dahulu sampai yaumul qiyamah sunnah wal Jamaah pasti dan pasti akan menghadapi dua tipe ini. Mukhalifah, mukhadzilah. Dan yang paling menyakitkan mukhadzilah. Yang paling keras permusuhannya mukhadzilah. Yang paling membahayakan fitnahnya mukhadzilah. Tapi alhamdulillah Rasul menyatakan la yadurruhum tidak akan membahayakan ahlus sunnah, tidak akan membahayakan salafiyin, la mukhalifah la mukhaddilah sampai datangnya perkara Allah. Mereka teristiqamah di atas manhajnya, istiqamah di atas al-haq. Yang kita inginkan, yang kita harapkan dari para ikhwah sekalian, barakallahu fikum, ialah antum harus selalu, selalu dan senantiasa di atas jalurnya ahlus sunnah, jalurnya salafiyin, alal haq, la mukhalifah, wala mukhadilah Sehingga mauqif itu ada. Antum harus menjauh dari mukhalifah, menjauh dari mukhadzilah. Barakallahu fikum. Wallahu taala alamu bisawab. Ini yang mungkin saya, saya sampaikan secara global. Selebihnya antum bisa membaca keterangan-keterangan para ulama kita yang banyak berbicara terkait dengan masalah-masalah tamayyu dan semisalnya barakallahu fikum. Walhamdulillahirabbil alamin.